Kembali kita dipertemukan, dikumpulkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala bersama dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah fardu ain itu e, salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melakukan amal soleh dan mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab yang ke-54 babu majaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang datang mengenai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan berarti kita sudah berada di penghujung uh, kitab dari Syama'idun Nabi. Di pertemuan sebelumnya, hadis yang pertama, hadis nomor 385 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." kashafas sitarah yaumal itsnain fanadhartu ila wajhihi ka'annahu waraqu mushafin wan nasu khalfa abi bakrin fa asyara ila an-nas an ithbutu wa abu bakrin ya ummuhum wa alqasijfa wa tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiri dzalikal yaum kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pemandangan terakhir yang saya lihat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka sitarah, membuka hijab atau uh, semacam horden lah, semacam apa namanya? kayak di belakang sana. Tirai, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka tirai pada hari Senin, ya, pada hari Senin. Lalu, saya melihat ke wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seakan-akan wajahnya lembaran mushaf putih, bersih, bercahaya ya. Wan nasu khalfa Abi Bakrin, sedangkan manusia para sahabat ya berada di belakang Abu Bakar. Dan para sahabat ketika itu berada di dalam masjid dan mereka berada di belakang Abu Bakar siddiq Fa ashar ilan nas anithbutu Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan orang-orang atau para sahabat untuk tetap di situ. Ya. Wa Abu Bakrin ya ummuhum dan Abu Bakar mengimami mereka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup tirainya. Ya. Wa tufiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min akhirida likal yaum dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan di hari terakhir pada hari tersebut atau di waktu terakhir pada uh, hari tersebut. Nah, di sini para ikhwas sekalian, uh, hadis ini menjelaskan bahwasanya kata Syabdur Razak, wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pada saat duha hari Senin ya, hari Senin. Adapun perkataan Anas bin Malik di akhir hadis dan diwafatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu terakhir pada hari itu. Maksudnya adalah kata Syabdur Razak, yaitu manusia atau orang-orang yakin dengan berita, yaitu pada e, saat waktu terakhir pada hari itu, ya, entah asar atau maghrib ya. Namun e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalnya adalah di waktu duha pada hari Senin ya, di waktu duha pada hari Senin ya. Nah. Kemudian nah pada saat itu para sahabat sholat subuh. Nah, pada saat itu para sahabat sholat subuh. Jadi pemandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tirainya dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di belakang Abu Bakar itu pada saat sholat subuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah parah sakitnya, sudah parah sakitnya. Lalu ketika eh, penyakit Nabi semakin parah, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka tirainya dan melihat ke arah sahabat-sahabatnya. Ternyata para sahabatnya ketika itu sedang berada di masjid sudah teratur di dalam soft-soft mereka, sudah siap-siap untuk sholat Dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan seperti ini, ya, para sahabat Nabi sudah siap untuk sholat, ya, dalam keadaan tawadu, sudah bersop-sop, ya, semangat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat uh, al, eh, al Imam Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tabas sama, tersenyum bahagia. Kenapa? Karena melihat para sahabatnya, bagaimanapun keadaan beliau ketika itu, ternyata mereka sudah siap-siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sobnya rapi ya. Kemudian dalam keadaan tawadu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan ini, maka Rasul tersenyum bahagia ya. Tentu siapa yang tidak bahagia ketika teman-teman kita atau keluarga kita ternyata adalah orang-orang yang suka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau e, ketika salat, salat adalah pendingin mata beliau, qurratu ain. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa dingin matanya, sejuk hatinya tatkala melihat para sahabatnya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah ibadah salat. Nah, ketika Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tirainya dan melihat para sahabatnya ternyata sudah siap-siap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah Anas mengatakan kaannahu waraqatu mushaf seakan-akan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> lembaran mushaf, lembaran kertas bersih, putih, bercahaya, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup tirainya dalam keadaan sejuk matanya, dingin hatinya karena melihat pemandangan yang membahagiakan seperti ini, pemandangan bangga terhadap para sahabat beli beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangga dengan para sahabatnya seperti ini, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak secara ringkas dan perkara solat ya tidak terhenti ketika dalam keadaan ini. Dalam artian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sakit ya dan tidak mengimami mereka. Namun para sahabat tetap melakukan sholatnya sebagaimana biasa, bahkan diperlihatkan bagaimana pemandangan mereka sholat sudah eh, persiapan sholat sudah luar biasa ya. Mereka dalam keadaan bersaf-saf ya kemudian tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan eh, hadis-hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ya, sebelum beliau meninggal dunia diantaranya adalah perkara salat diantaranya adalah perkara salat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dengan sanad yang sabit sanad yang valid dari menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata adalah ucapan terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jagalah salat, jagalah salat. Kemudian dalam riwayat yang lain <clears throat> dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Annahu kana ammatu wasiyati Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih as-salata as-salata." Bahkan lebih jauh dari itu, kata Ummu Salamah, bahwasanya kebanyakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau as-salat as jagalah salat jagalah salat tentu kita sebagai seorang muslim wajib untuk salat fardu apa salat fardu yang ada lima kali sehari kemudian juga kita harus memperhatikan ya salatnya keluarga kita salatnya keluarga kita apalagi kita adalah sebagai kepala keluarga, maka tidak boleh kita tidak peduli dengan salatnya keluarga kita. Wajib pian mengingkari misalnya ada anak pian atau istri pian yang kebiasaan subuhnya melanda. Wajib pian ingatkan, pian bangun, pian garak. Tidak boleh kita tidak peduli terhadap nasib agama dari keluarga kita terlebih perkara ibadah salat. Itu hadis yang pertama. Nah, dari hadis ini ya, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah hadis ini dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan pada hari Senin. Nah, pada hari apa? Senin. Nah, orang pemulitan itu biasanya hari apa, Pak? <laughs> hari Senin ya. Jadi para ikhlas kalian di hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada hari Senin. Nah, sebagian orang memang itu khilaf jadi tentang uh, lahirnya Rasul antara wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun tentang uh, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama berbeda pendapat ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal ada yang mengatakan bulan yang lain ada yang mengatakan tanggal 12 ada yang mengatakan sebelumnya setelahnya ada yang mengatakan bukan hari Senin kenapa para ulama berbeda pendapat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir orang banyak nggak tahu, ya. Karena beliau kan diangkat sebagai Nabi dan Rasul kapan? Ketika beliau berumur 40 tahun. jadi para ulama berbeda pendapat, ahli sejarah berbeda pendapat karena beliau tidak diketahui ketika itu. Berbeda halnya ketika Rasul meninggal dunia, para sahabat banyak, yang masuk Islam banyak, ya. Yang mengenal beliau sudah sangat banyak. Nah, ketika Rasul meninggal dunia, para sahabat ingat Para sahabat tahu sehingga disebarkan di dalam hadis-hadis. Makanya kata eh, perhatikan kata Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, kata beliau banyak para ulama yang sepakat berijma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin. Kenapa? Karena berdalil dengan hadis tadi, perkataan Anas bin Malik. Dan juga ijma ulama bahwasanya beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal. Hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Itu dinukil ijma oleh para ulama di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau meninggal pada hari Senin, kemudian pada bulan Rabiul Awal. Ya, ini bulan Rabiul Awal lah. Oh, ini sensitif biasanya <laughs> bulan Rabiul Awal ya. Kemudian eh, nah para ulama baru berbeda pendapat tentang menetapkan hari wafatnya beliau. Namun yang masyhur, pendapat yang masyhur yang terkenal adalah beliau meninggal pada hari ke-12 atau tanggal 12 ini sebagaimana pendapat jumhur ulama pada hari ke-12 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian eh, faedah yang kedua dari hadis ini adalah fistikhlafin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin As-Siddiq kay yusalliya bin nas fi maradi mautih dalilun ala fadli Abi Bakrin wa martabatih wa annahu aulan nas bil khilafah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radiyahu ladain lidinina faradina lidunyana Faedah yang kedua, Hadis ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta gantikan kepada Abu Bakar dalam hal salat kepada orang-orang ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kan tadi eh, ketika eh, para sahabat eh, berada sudah berada di dalam masjid, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk tetap di situ. Tetap di situ sedangkan Abu Bakar berada di depan mereka. Sehingga Abu Bakar menjadi imam e, dari para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini isyarat bahwasanya yang menjadikan khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena dalam urusan agama saja, urusan salat ya, ibadah yang paling agung yang menggantikan Rasulullah adalah Abu Abu Bakar. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Radiyahu lidinina." Rasul ridha terhadap agama kami. Ketika beliau sakit, maka yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan reda terhadap Abu Abu Bakar. Maka kami pun reda terhadap urusan agama kami. Urusan apa? Afan. Dan kami pun reda kepada Abu Bakar terhadap urusan dunia kami, yaitu apa? Menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Makanya para sahabat sepakat setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia agar yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena dalam urusan agama saja Rasul menyuruh Abu Bakar menjadi imam, maka terlebih dari, terlebih lagi dalam urusan agama yaitu menjadi seorang pemimpin. Kemudian Faidah yang ketiga dari hadis ini adalah fil hadis dalilun ala anna haqqan nas bi imamatihim fis salati afqahuhum wa a'lamuhum. Hadis ini dalil bahwasanya orang yang paling berhak untuk menjadi imam dalam solat adalah yang yang paling fakih, yang paling yang paling faham dan yang paling berilmu di antara mereka. Di sisi pendalilannya adalah tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sakit, maka yang dipilih adalah yang paling faqih, yang paling ah, alim yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari ya membuat bab yang beliau memasukkan hadis ini dalam sahihnya dengan ucapan bab beliau babu ahli ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Kata uh, Al-Bukhari di dalam sahihnya menjadikan hadis ini dalam judul bab ulama dan orang yang mempunyai keutamaan itu lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian beliau memasukkan hadis ini sebagai uh, salah satu hadis dalam bab tadi. Kemudian Nah, uh, faedah yang berikutnya di sini Anas bin Malik mengatakan dan diwafatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu terakhir pada hari tersebut entah itu waktu asar atau sekitar uh, sebelum maghrib. Ya. Nah ini ada iskal, ada uh, permasalahan. Kenapa? Karena yang disepakati wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari para ulama sirah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika sangit, uh, ketika sakit beliau sudah semakin parah dan itu terjadi di waktu du, duha pada hari ter, tersebut. Sedangkan Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diwafatkan di waktu terakhir pada hari tersebut. Padahal ulama sirah, ulama sejarah mengatakan dan mereka sepakat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada waktu duha. Nah, kemudian maka para ulama membuat uh, eh, apa namanya? membuat keterangan Kata mereka, perkataan Anas bin Malik itu maksudnya adalah yaitu tahakkuk wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indan nas. Manusia yakin terhadap wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari atau pada waktu terakhir hari ter tersebut. Jadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat duha. Dan orang-orang masih ragu, tidak yakin. Nah, sampai-sampai siapa? Umar bin Khattab menantang ketika ada orang yang mengatakan di hadapan beliau, Rasul meninggal dunia, saya tebas dia dengan dengan pisau atau dengan pedang. Ya. Nah, kapan mereka yakinnya? Terlebih setelah mereka mendengar khutbah yang luar biasa dari Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka yakinnya ketika sudah saat-saat terakhir atau waktu-waktu terakhir di hari ter tersebut. Bisa setelah asar atau sebelum maghrib. Jadi maksud dari Eh, perkataan Anas bin Malik adalah yakinnya orang-orang wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan itu mereka yakin saat uh, waktu terakhir pada hari tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya Kana ibtida'u maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam min waja'in wajadahu fi ra'sihi syarif. Dan awal mula sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau dapatkan itu mulanya di kepala beliau. Jadi ketika beliau sakit, maka yang pertama itu yang beliau rasakan adalah sakit di di kepala. Dan berlanjut sakitnya sampai 13 hari. Berlanjut sakitnya sampai 13 hari sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang dinilai sahih sanadnya oleh Syekh Syuaib ar raud ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Dakhala Aliun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaumil ladzi budi afihi Fakul fakultu wa ra'sahu. Qala bal ana wa Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Ali masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang dimulai sakitnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun mengatakan wa sakitnya kepala, ya. Itu maksudnya adalah ungkapan sakit namun beliau ucapkan terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, "Bal ana" Bahkan ana yang mengatakan. Tadi kan yang mengatakan siapa? Aisyah. "Aduh, kepalaku sakit." Padahal yang sakit adalah kepala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasul, "Bal ana." Bahkan ana yang mengucapkan, "Wa ra'sahu." Aduh, kepalaku sah, sakit. Jadi awal mulanya sakit Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu saat eh, yaitu terjadi pada kepala beli beliau berlanjut selama 13 hari. Kemudian faedah yang berikutnya di antara sebab sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah atharus syatil masmumah allati qaddamatha lahul mar'atul yahudiyyah fi ghazwati Khaybar. Di antara sebab sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengaruh dari kambing yang diracun. Yang diberikan kepada Nabi oleh seorang perempuan Yahudi pada saat perang Khaybar. Kan Nabi ingin ketika ketika perang Khaybar ya. Kemudian datang seorang perempuan Yahudi memberikan kambing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata diisi dengan dengan racun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin makan dan sudah terasai sedikit, ternyata kan kambingnya berbicara bahwa dia ada racun racunnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak jadi memakan namun sudah terasai sedikit. Nah, jadi awal mula di afwan, di antara sebab sakitnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah karena bekas dari racun yang ada di kambing ter tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memakannya walaupun tidak jadi ya namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasai sedikit sehingga apa dampak dari racun tadi mengenai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian beliau akhirnya sah, sakit makanya ada yang terbunuh ketika itu ada yang meninggal salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang makan bersama Rasul ada yang tertelan kemudian dia meninggal dunia meninggal dunia maka para ikhlas kalian jadi intinya adalah Eh, di antara sebab sakitnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena bekas pernah mencicipi uh, daging kambing yang dibubuhkan racun di dalamnya. Kemudian hadis yang kedua dari bab ini yaitu kita baca ini yang kita sampai dengannya hadis yang ke-387 qala Imam Tirmizi haddatsana Qutaibah bin Sa'id Al-Baghlani qala haddatsana Laitsu an ibn la, an hadi an Musa bin Sarjis anil Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajhah bil ma' thumma yaqul Allahumma inni ala munkaratin au qala ala sakaratil mauti. Hadis ini dengan sanatnya dinilai lemah karena majhulnya rawi yang bernama Musa bin Sarjis. Namun hadis ini semakna dengan apa yang ada di dalam hadis Sahih Al Bukhari dari jalur Zakwan maulanya Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah berkata Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana baina yadayhi raqwah au ulbah fiha ma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya ada raqwah atau ulbah raqwah dan ulbah ini intinya adalah dia sejenis wadah sejenis wah, wadah seperti ember lah atau bejana Yasyuku Umar Umar ragu apakah dia raqwah ataukah Ulbah. Umar di sini bukan Umar bin Khattab. Namun Umar salah satu rawi rawinya, rawi hadis ini yang bernama Umar bin Sa'id. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan kedua tangannya memasuki dalam air tadi, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyapu keduanya dengan tangan beliau ke, ke arah wajahnya dan mengatakan La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Innalil mauti sakaratun. Sesungguhnya kematian memiliki kesulitan-kesulitan. Semakna dengan hadis tadi. Allahumma ini ala mungkarati au ala sakaratil mauti. Ya Allah, tolonglah aku terhadap kesulitan-kesulitan atau kepedihan-kepedihan kemah kematian. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain yang sahih, innalil mauti sakaratun. Sesungguhnya kematian itu memiliki kepedihan atau kesulitan kesu kesulitan. Nah, kita baca Al-Imam Tirmidzi berkata, menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, beliau berkata menceritakan kepada kami Laits dari dari Ibnul Had, dari Musa bin Sarjis, ini termasuk rawi yang majhul, tidak diketahui sehingga uh, ulama menilai hadis ini sanatnya lah lemah, namun dia bisa terangkat dengan hadis yang lain yang semakna yang sah sahih. Dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahwa bil mauti sedang sakaratul mah, maut ya. Ketika dihadiri kematian. Wa indahu qadahun fihi ma dan di sisi beliau ada wadah yang di dalamnya ada ah, air. Wahwa yadahu fil qadah dan beliau memasukkan tangannya di dalam wadah tadi, bejana tadi, summa yamsahu wajhah bil ma' Kemudian beliau menyapu wajahnya dengan ah, air. Kemudian berkata dan berdoa, Allahumma inni ala mungkarati au qala ala sakaratil mauti. Ya Allah, tolonglah aku terhadap kesulitan-kesulitan atau kepayahan-kepayahan ketika meninggal dunia. dunia. Kita baca penjelasan dari Syabdur Razak. Di sini Aisyah berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang sakratul maut. Maksudnya adalah lamma bada'at tuqbadu ruhuhu kanat Aisyah radhiyallahu taala anha tanzuru ilaihi. Tatkala mulai maksudnya mulai sakaratul maut ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dicabut ruhnya. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha memandang ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga termasuk keutamaan beli beliau menyaksikan dan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian dan di sisi beliau ada qadah, di dalamnya ada air. Qadah adalah tempat air yang digunakan untuk mie, minum ya seperti apa yang di zaman kita ini bukan bukan bejana ya bukan apa namanya bukan ember tapi dia tempat yang khusus untuk menampung air gasan minum apa yang bahasa kayak tupperware kayak itu nah tapi yang untuk minum apa namanya teko apa yang kalau kita main bola kita bawa masukkan dalam tas itu apa biasanya ya ya seperti itulah. Nah, jadi seperti itu namanya koda. Dan beliau memasukkan tangannya ke dalam koda tadi, kemudian menyapu wajahnya dengan ah, air. Nah, setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong terhadap kesulitan-kesulitan menjelang kemah kematian. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam riwayat yang lain ya, mengulang-ulang kalimat tauhid la ilaha illallah agar beliau meninggal dunia setelah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan beliau mengatakan innalil mauti sakaratun sesungguhnya kematian kematian sesungguhnya kematian memiliki sakarat apa sakarat syiddah wajah wa alam kesulitan kesakitan dan kepedihan jadi kematian itu adalah sesuatu yang sakit yang pedih dan su sulit Kemudian beliau mengangkat tangannya dan mengangkat ke atas dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala firrafiqil a'la. Firrafiqil a'la. Apa maksud firrafiqil a'la? Maksudnya adalah jamaatul anbiya yang berada di tempat yang paling tinggi. Maksudnya adalah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersama para nabi yang sudah berada di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia ditulis di apa namanya? di BCK atau di kah di WA kah? Eh, Firrafiqil a'la. Maksudnya apa? Mudah-mudahan eh, apa namanya? orang yang meninggal ini bersama dengan para nabi di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian beliau adalah Allahumma a'inni ala munkarati au sakaratil mauti. Ini termasuk doa yang kita ajarkan kepada orang yang hendak meninggal dunia ya. Agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita yang mendoakan. Mudah-mudahan pian e, dimudahkan ketika sakaratul maut ya. Jadi ini doa yang bagus kita ucapkan. Apalagi misalnya terlebih diponis kena penyakit berat ya, kemudian sulit untuk sembuh, maka kita ingatkan keluarga kita kah, teman kita kah, yang e, mungkin bisa jadi kita ketika kita menziarahinya, mengunjunginya, dia lagi sakaratul mah, maut. Kita doakan agar dia dimudahkan prosesnya ketika nyawanya dicabut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala beliau tetap berdoa kepada Allah agar dimudahkan agar ditolong untuk menghadapi sakaratul maut Nah, kemudian para ikhwah sekalian, uh, tentang sakratul maut ya, yaitu kesulitan atau kepedihan atau rasa sakit menjelang kematian itu tidak menandakan. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian kita lihat, misal kita melihat orang ini kok terasa sulit meninggal dunia, dia merasa kesakitan, merasa kepedihan, maka itu tidak menunjukkan orang itu meninggal dalam keadaan jelek. Jadi enggak, tidak seperti itu. Ya. Jadi kata Syabdur Razak, kesulitan yang didapati seseorang ketika meninggal dunia, dia merasa sakit, merasa kepedihan, itu adalah takfirun warifah sebagai pengkafarat dosa dan meninggikan derajat. Karena kesulitan atau kepedihan atau rasa sakit menjelang dia meninggal dunia termasuk musibah. Termasuk musibah. Yang mana Rasulullah SAW katakan bahwa Tidaklah seorang muslim mendapatkan kepedihan, keletihan, kepayahan, kemudian sakit, ya bahkan duri yang yang menusuk duri apa jarinya, maka dosanya akan di diampuni. Nah, termasuk itu adalah rasa sakit yang didapatkan orang yang sakaratul maut. Dan tidak boleh kita mengatakan ketika ada orang yang lagi sakaratul maut, kemudian dia merasakan kesakitan, ini matinya kada baik, enggak boleh. Tidak boh, boleh. Tidak menunjukkan hal seperti itu. Bahkan hadis setelahnya kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu meninggal merasakan sakit, merasakan sakit yang luar biasa ketika meninggal dunia. dunia. Makanya Rasul mengatakan bahwasanya kematian itu memiliki sakarat, memiliki kepedihan, rasa sakit ya. Maka tidak boleh ketika ada orang yang meninggal dunia dan kita dengar dia merasa kesakitan, kita katakan matinya buruk nggak boleh. Bahkan kata Al eh, Syekh Abdul Razak, kesakitan-kesakitan atau kesulitan-kesulitan menjelang kematian itu adalah takfir sebagai apa? Pengkafarat dosa. Karena termasuk bagian dari musibah yang menimpa seorang muslim ketika dia masih hidup. Kan sekarat kan, dia masih hidup. Belum ruhnya dicabut 100%. Dan sebagai rif'ah meninggikan derah derajat ya, Meninggikan derah derajat karena diantara antara uh, hikmah musibah selain dia takfirud dzunub adalah uh, meninggikan derajat seseorang ya. Jadi para ikhwah sekalian, adanya kesulitan, adanya kepayahan, adanya rasa sakit menjelang kematian itu adalah sebagai takfirud dzunub dan rifatud darajat sebagai pengkaparat dosa dan meninggikan derah, derajat. Tidak boleh kita katakan dia meninggal dalam keadaan bu, buruk. Ya. Kasihan keluarganya. Walaupun pian misalnya melihat dia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk ya. Misal orang ini suka berjudi, lalu dia mengatakan balak enam balak enam sebelum meninggal dunia. Maka kita tidak boleh mengatakan ini buruk. Ada keluarganya jaga hati dan perasaan keluar keluarganya. Yang enggak boleh kita simpan, itu aib aib dia. Tidak boleh kita bongkar. Ya, kehormatan seorang muslim itu tetap terjaga sekalipun dia meninggal dunia. Apalagi dia memiliki keluarga. Maka tidak boleh kita katakan macam-macam terhadap keluarganya yang sudah meninggal dunia, dunia. Walaupun kita mendengar, walaupun kita melihat secara langsung ada aib yang dia yang si mayit ini tampakkan ketika dia meninggal dunia. dunia. Jadi tidak tidak boleh kita katakan dalam rangka membongkar aib dari si mayit tadi. Hadis ini eh, yang kita baca tadi memang sanatnya lemah, namun eh, ada hadis yang semakna yang sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam e, mengatakan dan mengulang-ulangi kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan innalil mauti sakaratun. Innalil mauti sakaratin. Sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat-sekarat yaitu rasa sakit, rasa pedih dan seterusnya. Kemudian para ikhwah sekalian, kita sambung hadis yang berikutnya, hadis 388. Nah, ini yang akan kita baca. Langsung terjemahnya, berkata Al-Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Hasan bin As-Sabbah Al-Bazzar. Beliau berkata menceritakan kepada kami Mubashshar bin Ismail dari Abdurrahman bin Al-Ala dari ayahnya Al-Ala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi ini kalau kita belajar tentang keindahan sanad, maka sanad ini Keindahannya adalah yang pertama, anak meriwayatkan dari abahnya. Anak meriwayatkan dari abahnya. Kemudian keindahan sanad yang kedua, sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "La aghbitu ahadan bihauni mautin ba'dal ladzi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Aisyah, beliau eh, berkata ya, sebentar. Aku tidak iri pada seseorang yang mengalami kematian dengan mudah setelah aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi maksudnya apa? beliau melihat pemandangan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan su, sulit, merasakan kesah, kesakitan. Maka beliau tidak iri. Artinya tidak apa namanya? tidak merasa kalau bahasa sekarang itu insecure-nya. Melihat orang yang meninggal mati dalam keadaan mudah. Kenapa? Orang yang paling bertakwa saja, orang yang paling Allah cintai saja meninggal dalam keadaan eh, yang merasakan kesakitan, ya, merasakan kesah, kesakitan maka beliau tidak iri ketika mengetahui ada seseorang yang meninggal dalam keadaan mudah. Setelah beliau melihat langsung, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi pun mengalami kesakitan, kepedihan ketika meninggal dunia. dunia. Kemudian kata Syekh Abdul Razak menjelaskan, maksudnya adalah annaha alimat an ahadan mata maitatan hayyinatan sahlatan laisa fiha waj'un wala alamun wala ta'abun lam takun litu, lam takun litughbitahu yaitu seandainya beliau mengetahui ada seseorang yang meninggal dengan meninggal yang mudah ya, yang lancar yang tidak ada padanya kesakitan atau kecapean atau kesulitan maka Aisyah tidak iri dengan orang seperti ini kenapa demikian li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam asabahu fi al akhirah inda mautihi shiddatun wa waj'un shadid wa huwa afdalu ibadillah wa khairu khalqillah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, ditimpakan kepada beliau pada saat-saat terakhir menjelang kematian beliau kesulitan, kepedihan yang luar biasa. Sedangkan beliau adalah hamba Allah yang paling afdol dan sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang pertama penjelasannya adalah bahwasanya kepedihan itu, kesakitan yang dirasakan menjelang apa ajal atau sakaratul maut itu adalah takfir takfirus sayiat warif atau derajat Sebagai apa? sebagai pengkafarat dosa dan meninggikan derah, derajat. Maka tidak boleh ulang ulang tidak boleh ketika pian melihat orang yang merasakan kesakitan yang luar biasa sebelum dia meninggal dunia kita katakan dia meninggal dalam keadaan yang buruk. Itu adalah musibah yang dia alami sebelum dia meninggal dunia. Maka musibah ketika dihadapi dengan sabar maka akan menjadi pengkafarat dosa dan sebagai apa? peninggikan derah, derajat. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah ingin meninggikan derajat beliau sebelum beliau meninggal dunia. dunia. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf, ulun mohon maaf. Intinya adalah ada berapa hadis yang kita baca tadi? Ada tiga ya. Ada empat, ada empat afwan. Hadis yang pertama itu kisah Anas ya yang mana beliau terakhir melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau Rasulullah membuka uh, tirainya pada hari Senin. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan ternyata para sahabatnya tersusun rapi, soft saf dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah, siap-siap untuk salat. Ketika melihat pemandangan tersebut, Rasulullah tersenyum bahagia. Ternyata para sahabatnya tetap menjalankan ketaatan seperti biasa ya, tidak goyah sekalipun Rasulullah SAW mening hendak meninggal dunia, dunia. Inilah pemandangan yang paling membahagiakan Rasulullah SAW. tatkala melihat para sahabatnya tetap melakukan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang pertama tadi menunjukkan Rasulullah meninggal dunia pada hari Senin. Nah, pada hari se Senin. Dan ini disepakati oleh dan ini dinukil ijma oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga apa tak ulun lupa eh, dan juga mereka sepakat ya. Ini Dan juga mereka berijma bahwasanya Rasul meninggalnya pada bulan Rabiul Awal. Nah, ini bulan ini nih. <laughs> pada bulan Rabiul Awal. Masya Allah ya. Kalau jadi yang yang diperhatikan itu cuma hari kelahiran ya. Tidak difahami, tidak belajar, tidak ditekankan kapan beliau meninggal dunia. dunia ya. Apakah kita memperingati Rasul yang meninggal dunia? Kan para ulama menukil ijma. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa Nabi meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Kemudian eh, kita tidak memperpanjang ini ya. Kemudian hadis yang eh, faedah yang berikutnya dari hadis yang pertama tadi yaitu eh, ini isyarat bahwasanya yang menggantikan Rasul sebagai pemimpin atau kepala negara adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam dalam salatnya para sahabat. Dan dalam urusan agama saja Rasul menyuruh Abu Bakar menjadi imam maka terlebih dalam urusan dunia menjadi kepala negara. negara. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Ini ulun ketik ulun kada terbaca tadi ya. <laughs> Tapi ini sebagai ringkasan aja bala. Ini sudah kita baca pekan yang kemarin. Ulun ke kelimpatan. Jadi ini tentang uh, kisah Aisyah ya yang beliau mengatakan bahwasanya beliau menyandarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini menunjukkan keutamaan tersendiri dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di rumah beliau, ya di rumah Aisyah. Kemudian beliau adalah satu-satunya istri yang menemani Nabi sampai meninggal dunia, dunia. Dan meninggal dunia pun dunianya pun di pangkuan beliau, di pangkuan beli beliau radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, ketika menjelang wafat beliau. Karena sakit beliau semakin parah, maka banyak disiapkan wadah atau bejana air di samping beli beliau agar beliau mudah untuk minum, agar beliau mudah untuk wudu dan seterusnya. Kemudian di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong saat menjelang sakaratul maut dan ini termasuk doa yang harus kita baca ya. Kan kita tidak tahu bagaimana kita meninggal dunia, dunia. Dan juga kita ingatkan kepada keluarga kita atau teman kita pas kita menjenguk mereka ketika sakit perbanyaklah doa ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengan dengannya yaitu Allah ma'ini ala mengkarati au ala sakaratil mauti ya Allah tolonglah aku terhadap kesulitan-kesulitan atau kepedihan-kepedihan dari kemah kematian. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung masih di hadis yang 388 tadi di pertemuan berikutnya. Ini yang bisa ulun uh, sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga yang sedikit ini ya bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin kita termotivasi untuk mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.